Namun sedikit kalian itu bersyukur. Allah telah memberikan kenikmatan yang banyak kepada kita. Di antaranya berupa pendengaran, penglihatan dan hati. Maka bentuk syukur kita kepada Allah dengan menggunakan kenikmatan ini untuk senantiasa melakukan ketaatan-ketaatan kepadanya. Allah berfirman, "Laqad kana lisaba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatu wa rabbun ghafur." Fa'aradu فأرسلنا عليهم سيل arim وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ bi jannatayhim أُكُلٍ خَمْتٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ wa سِدْرٍ قَلِيلٍ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورِ Allah sebutkan tentang kisah Malikah Sabah yang ada di surah Sabah. Sungguh-sungguh dalam tempat kediaman mereka, orang-orang Sabak, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kebun-kebun dari kanan dan kirinya. Allah menyatakan kulu mirizrabikum washkurulah. Makanlah dari rizki yang Allah berikan kepada kalian dan bersyukurlah baldatun thayyibah negeri yang baik wa rabbun ghafur dan Allah Maha Pengampun fa'aradu namun mereka berpaling tatkala datang beberapa utusan dari Allah Subhanahu wa taala para rusul para anbiya agar mereka senantiasa bertauhid beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala mereka berpaling Farsalna alaihim sailal arim. Maka kami kirim kepada mereka banjir yang besar. Yang sebelumnya mereka membuat bendungan yang besar kemudian bisa mengairi sawah-sawah dan ladang-ladang mereka. Dengan itu tumbuh tumbuhan yang baik, buah-buahan yang bagus Farsalna alaihim sayil arim. Wabadalnahum bijannataihim jannatain. Kami ganti dua kebun mereka ini. Sebelah kanan, sebelah kiri. Dengan dua kebun juga. Namun kita lihat. Zawatai ukulin khom. Setelah bendungan mereka ini jebol. Kemudian juga menghanyutkan tanaman-tanaman mereka. Buah-buahan yang mereka tanam juga. Selanjutnya, kebun-kebun yang sebelumnya bisa diairi dengan baik, tidak bisa terairi dengan air tersebut. Bagaimana selanjutnya tumbuh? Tumbuhan yang lain yang memiliki buah-buahan pahit rasanya. Buah sidir dan pohon cemara yang tidak ada buahnya. Mungkin manusia hanya bisa menggunakan untuk kayu. Daunnya tidak bisa digunakan. Apalagi tidak ada buahnya. Wasai iming sedirin qalil. Dan yang paling bagus untuk mereka itu adalah sidr. Pohon sidr yang ada di depan masjid ini. Itu namanya pohon bidara. Daunnya bisa digunakan untuk memandikan mayit jadi bukan daun kelor tapi pohon bidara ini buah berbuah tapi itu pun sedikit yang bisa diambil buahnya Zalika jazainahum bima kafaru. Itulah balasan yang kami berikan kepada mereka karena mereka ingkar. Wahal nujazi illal kafur. Dan kami tidak berikan balasan kecuali karena kekufuran mereka. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Dan juga Allah telah memberikan perumpamaan dengan suatu kampung, kampung tersebut dalam keadaan aminah, aman, mutmainnah tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Rizki mereka ini datang dari setiap penjuru. Fakafarat bi anumillah. Namun mereka mengingkari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Maka Allah memberikan kepada mereka itu libasal ju' pakaian kelaparan. Coba bisa dibayangkan pakaian kelaparan itu betul-betul lapar. Dan juga rasa ketakutan Dikarenakan apa yang telah mereka perbuat. Olehnya itulah Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita. Bentuk syukur kita kepada Allah di antaranya dengan melaksanakan perintah-perintahnya. Allah menjadikan kita telinga gunakan untuk mendengarkan kata-kata yang bagus. Allah menjadikan kita mulut gunakan untuk yang bermanfaat. Kalau tidak bermanfaat, maka diam akan selamat. Allah memberikan hati. Hati juga demikian hendaknya juga digunakan untuk bersyukur kepada Allah. Lihat bagaimana Nabi Sulaiman Fatabassama dhahikan min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa an a'mala salihan tardah Nabi Sulaiman Tatkala dia melewati perkampungan dari sarang-sarang semut. Kalau senamlah, maka pimpinan semut mengatakan, hanya yang kalian masuk ke lubang-lubang kalian. Layak tuman Sulaiman itu wa hum la wa hum la Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya itu menginjak-injak kalian dalam keadaan mereka tidak merasa sama dhahika min qawliha. Maka Nabi Sulaiman mendengar ucapan ini. Dia pun tersenyum, tertawa. Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, berikan karunia kepada saya agar diriku mampu bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang kau berikan kepada saya. Mas muslimin, rahimakumullah. Maka dia juga mengatakan wa man syakara fa inna maskul nafsi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka barang siapa bersyukur sesungguhnya dia telah bersyukur kepada dirinya sendiri. Barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Kenikmatan yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman tidak ada yang bisa menandingi. Karena dia minta kepada Allah Rabbik firli li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Innaka antal wahab Ya Allah ampuni dosa saya. Berikan kekuasaan yang tidak diberikan kepada seorang pun setelah saya. Fasakhana lahu ri. tajri bi amri rukha'an haitsu asabu syayatin Kullu banna'i wa ghawwas wa akharin muqarranina fil asfad. Kami tundukkan angin Nabi Sulaiman bisa menundukkan angin karena karena Allah Subhanahu wa taala sehingga berhembus kemanapun ia kehendaki. Para jin juga tunduk kepada Nabi Sulaiman. Disuruh untuk membuat bangunan-bangunan yang tinggi. Bahkan di antara mereka ada yang menyelam ke dasar laut untuk mengambil perhiasan-perhiasan yang terbagus. Diletakkan di istana Sulaiman. Adapun jin-jin yang tidak mau tunduk, Nabi Sulaiman mengikatnya. Namun kita lihat kenikmatan yang demikian banyak yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman bukan menjadikan dia angkuh, bukan menjadikan dia durhaka, tidak menjadikan dia sombong. Justru dia berterima kasih kepada Allah dan meminta karena kepada Allah agar Allah berikan kepada dia itu menjadi orang yang senantiasa bersyukur. I'malu eh, ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Lakukanlah wahai keluarga Dawud untuk senantiasa bersyukur. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Sedikit menerima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bersyukur kita kepada Allah, di antara juga bersyukur kepada manusia. Dalam hadis Abi Hurairah, Abu Dawud, Rasulullah menyatakan, "Man la yashkurin nas, la yashkurillah." Barang siapa tidak berterima kasih kepada manusia, maka tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin bisa berterima kasih kepada Allah kalau sama manusia aja tidak bisa terima kasih. Terlebih kita yang telah mendapatkan ilmu dari guru-guru kita. Maka hendaknya senantiasa berterima kasih kepada mereka. Mengarahkan kebaikan-kebaikan. Coba lihat kisah dari sebagian salaf. al akthata syukraka ala syukraka ala muallimika aktar mensyukuri ala walidaik. Kenapa engkau lebih bersyukur kepada gurumu daripada kedua orang tuamu? Ia katakan, orang tua saya menurunkan dari langit ke bumi. Sementara guru saya menaikkan dari bumi ke langit. Wa jannatin arduas samawat. Surga yang seluas langit. Surga di langit. Terangkat derajat kita. Karena pengajaran dari guru-guru kita maka hendaknya bersyukur kepada mereka. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam silsilah sahih al-Syekh Al-Albani beliau menyatakan man u'tiya ta'an falyujiz barang siapa yang telah diberikan kepadanya suatu pemberian maka hendaknya dia memberikan imbalan diberikan kita memberikan imbalan fa illam yajid falyusni alaihi. Kalau dia tidak mendapatkan untuk bisa mengembalikan pemberian tersebut dengan barang yang lain ataupun dengan cara yang lain, maka hendaknya memuji kepadanya. Misalnya jazakallahu khairan semoga Allah memberikan balasan kebaikan untuk kamu. Wa man asna alaihi faqad syakarah. Barang siapa yang telah memujinya, terima kasih kepadanya. Berarti dia bersyukur kepadanya. Waman katamah fakot kafar. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka berarti dia telah mengingkarinya. Inilah simin. Ajaran Rasulullah SAW kepada orang-orang yang telah berbuat baik kepada kita. Namun banyak di antara manusia tidak demikian. Ketika mungkin anak-anak diajari dengan pengajaran yang baik, justru melecehkan gurunya. Nah, dikatakan gurunya tidak beradab. Kalau tidak beradab, cari pondok lain. Nah, lebih bagus demikian. Ini adalah perkara yang seharusnya kita ketahui bersama. Tidak ada balasan untuk guru-guru kita yang telah mengajarkan ilmu yang demikian bagusnya. Jika mungkin ada yang bermaksiat, itu bukan karena kesalahan gurunya. Gurunya senantiasa mengarahkan kebaikan-kebaikan. Apakah ketika Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat berbuat kebaikan, di antara mereka ada yang berzina, ada yang mencuri. Apa kita salahkan Rasulullah SAW? Tidak. Karena Rasulullah SAW mengajarkan kebaikan. Demikian pula. Dalam satu ma'had, mungkin ada santri yang salah. Bukan kita salahkan gurunya. Karena gurunya mengajarkan kebaikan, tidak pernah mengajarkan nak kamu mencuri sana, nak kamu main game sana, tidak pernah. Ma'asum muslimin, Rahimahalakumullah. Banyak perkara-perkara yang manusia tidak mengetahui hal ini. Maka hendaknya senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amruna mutrafiha Fafasaku fiha fahaqa alaihil qaul fadamarnaha tadmira. Kalau kami menghendaki untuk kehancuran suatu kampung, kami jadikan orang-orang yang duduk di teras atas, orang-orang yang punya kedudukan di masyarakat. Bagaimana? Mereka melakukan kefasikan-kefasikan, melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan orang-orang bawahan, orang-orang yang justru di atas yang punya pengaruh di masyarakat melakukan kefasikan. Coba lihat bagaimana balasan berikutnya? Fahakku alaihi al Pantas bagi mereka itu. Ucapan Allah Subhanahu wa taala, fadammarnaha tadmira. Kami binasakan mereka dengan sehancur-hancurnya. Lihat dalam surah Al-Isra. Ma'asum muslimin rahimakumullah. Dalam hadis Abdullah bin Amr Wa hadis Abdullah bin Umar. Diriwayatkan oleh Imam Hakim dan lainnya. Rasulullah menyatakan, "Ya ma'asal muhajirin, khamsun idza tulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhun lam tadhhar al-fahisha fi qaumin qab hatta yulinu fiha illa fasha al-auja wa ta'un alladhi lam takun fi aslafihim." Wahai orang muhajirin, lima perkara. Kalau kalian tertimpa ada lima perkara ini dan mudah-mudahan aku minta perlindungan kepada Allah semoga kalian tidak menjumpainya. Yang pertama, tidak nampak perbuatan-perbuatan maasi sampai mereka melakukan dengan terang-terangan. Sebagian mengatakan fahisyah ini artikan zina. Melakukan dengan terang-terangan. Enggak malu-malu sudah Kecuali Allah akan timpakan kepada mereka itu penyakit. Dan juga wabah yang tidak ada dalam umat-umat sebelumnya. Ketika kita masih kecil tidak pernah zaman sekolah dasar. Tidak pernah kita mendengar AIDS, penyakit AIDS atau HIV. Tapi lihat sekarang. Karena banyaknya orang-orang yang berzina. Banyaknya orang melakukan kemaksiatan. Maka Allah berikan penyakit yang tidak ada dalam umat-umat sebelumnya. Dan juga masuk simin. Walam ahd Allah wa ahda rasulihi illa sallallahu alaihi wal min ghairihim thumma akhadu ma bi aidihim. Mereka tidak berupaya untuk mengingkari janji Allah dan Rasulnya. Kecuali Allah akan mendatangkan musuh. Selain dari mereka, Kemudian mereka akan merampas kekayaan-kekayaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Kenapa demikian? Karena mereka mereka mengingkari janji Allah dan Rasulnya untuk apa? Untuk taat kepadanya. Coba lihat saudara kita yang dulu di Ambon, dibantai orang nasol. Padahal jumlah kaum muslimin di Indonesia ada sangat banyak. Lihat bagaimana kejadian di Palestina. Dihancurkan orang Israel. Lihat bagaimana di Yaman. Musuh orang-orang Syiah. Yang menghancurkan tidak hanya sebesar al sunnah. Bahkan baru saja. Markis Ikhwan Muslimin direbut oleh orang Syiah. Belum masjid-masjid yang lainnya ada di Yaman. Dari masjid ahlu sunnah wal jamaah. Lihat kejadian yang ada di Thailand bagaimana kaum muslimin dibantai. Lihat kejadian kaum muslimin di India sampai Masjid Ayodhya, masjid terbesar di India dihancurkan orang-orang Hindu dan orang Buddha. Lihat kejadian bagaimana kaum muslimin yang ada di Kuwait dihancurkan oleh Ba'athiyun, orang-orang Irak. Kemudian orang Irak sendiri dihancurkan sama orang Amerika. Afghanistan juga demikian. Rasulullah menggambarkan bahwasanya kamu muslim itu seperti al-aklah fil qas'ah, makanan dalam satu nampan. Jadikan santapan santapan sama musuh-musuh Islam. Mereka mengatakan an min qillatina yaumidin ya Rasulullah. Apakah jumlah kita itu sedikit ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan la. Antum kathir. Walakinnakum kakutha'is sail. Tidak. Kalian jumlahnya banyak. Tapi kalian itu seperti buih banjir. Orang-orang tidak berbutuh. Orang-orang tidak memahami agama Allah dengan sebaik-baiknya. Tidak berusaha untuk mendalami agama Allah, melaksanakan syariat Allah SWT. Inilah beberapa perkara yang Rasulullah memberikan penjelasan kepada kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma'asum muslimin rahimakumullah walam yanqusu al-mikyal wal mizan illa ukhidhu bisinin wa shiddah al-mu'nah al-mu'nah wa sultan dan mereka tidak mengurangi takaran dan timbangan kecuali Allah jadikan kepada mereka itu kebutuhan yang mendesak sebagaimana terjadi pada zaman Nabi Yusuf AS kemarau panjang Indonesia yang demikian hijaunya kenapa banyak perempuan-perempuan kerja di luar negeri harus mencari nafkah untuk bisa membuat rumahnya ataupun beli ladang padahal negeri yang begitu indahnya apa penyebabnya? Karena ini. Banyak kaum muslimin yang berusaha mengurangi takaran timbangan. Kalau kita mungkin para petani yang jual nah buncis ataupun yang lain di pasar coba. Mungkin goni aja ini dianggap dikurangi satu kilo. Padahal goni beratnya berapa? Kadang bagian-bagian bawah diisi yang jelek, yang atas yang bagus. Pengurangan timbangan. Maka akibatnya bagaimana? Wajuru sultan. Allah jadikan pemimpin-pemimpin yang durhaka. Pemimpin-pemimpin yang banyak korupsi. Mana partai mana yang tidak korupsi? Semuanya korupsi. Pemimpin-pemimpin yang durhaka. Apa penyebabnya? Dikarenakan kaum muslimin tidak berusaha untuk jujur dalam timbangan takaran. Inilah penyebabnya. Walam yamna'u zakat amwalihim illa muni al-qatr Walaulal bahaim lam yumtaru. Dan mereka menghalangi dari zakatnya. Kecuali Allah akan tahan adanya hujan. Kalau seandainya tidak ada binatang-binatang, sungguh Allah tidak menurunkan hujan kepada mereka. Allah memberikan hujan kepada manusia Mungkin disebabkan karena banyaknya binatang-binatang yang kehausan, butuh dengan air. Padahal kita lihat banyak manusia yang tidak membayar zakat. Demikian pula yang terakhir masuk simin. Walam tahkum a'immatum bi kitabillah. Walam takhalu bima anzallahu subhanahu wa ta'ala illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Dan mereka para pemimpin-pemimpin yang tidak berusaha berhukum dengan hukum Allah. Maka Allah akan jadikan peperangan di antara mereka. Peperangan di antara kaum muslimin. Yang seharusnya fa in tanaza'tum fi syai' rasul. Kalau kalian berselisih, kembalikan Allah rasulnya. Inilah lima perkara yang Rasulullah menggambarkan dan menjelaskan kepada kita semuanya untuk senantiasa berhati-hati dan banyak bersyukur atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wallahu akbar.